السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa mibtahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdad. An Abdullah ibn Busrin anna Arabian qal Ya Rasulullah man khairun nas qal man tala umuruhu wa hasuna amalu rawahu Tirmidzi Hadirin sidang jamaah setia bumi solawat yang diberkahi Allah. Alhamdulillah kajian di malam yang penuh berkah ini ditandai cuaca cukup cerah. Mudah-mudahan cuaca yang cerah ini sebagai pertanda baik bagi kita semua. Salawat serta salam Mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa. Mudah-mudahan sekelumit ilmu yang saya berikan di malam yang penuh berkah ini senantiasa dijadikan nilai tambah dalam rangka peningkatan kualitas iman dan Islam kita ke taraf yang lebih baik. Kan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa salim ala sayyidina wa maulana محمد أداد بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم سيدنا ومولانا محمد عدد في علم الله Quran angen-angen sakmanane kabeh salat wengi lakonon kaping telu wong angsale kaping babat iku weteng ing lima deke Lamun salah sijine Sapa bisa ngelaka Insya Allah sedaya sing rawuh kula dongaaken dipun cintai Kanjeng Nabi. Tambah umure tambah sempurna iman lan agamae. Tambah nata dikire. Ake istighfare ake solawati panjenengan pejah sak waya-waya kula dongaaken bisa netepi iman lan Islam beto gendero husnul khotimah monggo ngaji bareng kula irasirus tirakat sing betamelek kula dongaaken jembar rezekine hasil hajat dunia akhirat didono songko balak lan poncoboyo Kajian malam ini bertema cukup menarik kecintaan Allah. Password malam ini tolong dicatat umur manusia bukan miliknya. Umur yang digunakan hidup bersama Allah itulah umur manusia yang sebenarnya. Stop. Pak. Umur kulolan sampai ini buatan melok duit. Mulai durung mesti wong tua matek dilek, Wong nom matek kari. Sebab gak melok ndu dijogok sawaya-waya sampean gak sok protes, gak sok gugat. Understand? Umur manusia bukan miliknya. Kadang-kadang kula kali sampean lali omaku. Sawaku. Nggih ya? Montorku. Kecik mekiti. Wong umure ae gak melok. Durung mesti tuwek matek dhisik. Durung mesti enom matek. Malah akhir-akhir ini ada sebuah fenomena sing mati rombongan ini biasa sing nom-nom. <laughs> Pesta miras. Ngombe cokre, Balapan liar. Gini betul. Sing hati-hati. Ya. Umur manusia bukan bukan miliknya. Umur yang digunakan hidup bersama Allah itulah umur manusia yang sebenarnya. Ya kayak ngaji ini Pak ya Allah. Besok ketemu. Besok bakal jadi seksi dan pembela tatkala niku kulo kali sampean menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilanjut. Singa hati tilang lang waspada. Nek wis umur gamelon duwe, ya kudu siap-siap. Dipanggil sak waya-waya ku sangune wis cukup. Lah ngoten to? Nojok nggih lho umpama sampeyan ditimbali sak waya-waya wis cukup pasangune. Sering kula matur teng panjenengan, mboten bosen-bosen kula. Saben-saben lunga iku butuh sangu. Makin ada lungae dibutuhno sangu sing luwih akeh. Mboten nenten lunga sing paling ado kejaba lunga menyang akhirat melalui kematian. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai sampean delok Cina ku nek mati, disangoni karo anak putune, duit palsu. Kok coba ono Cina mati, kok sangan duit temenan, tak bongkar kuburane. Nek gak wani bongkar, tak bongkar mbak aku. Sing disangokno duit monopoli lho hari kok. Sing gedulinan cili-cili cilik lho. Pak. Banyak orang berumur panjang tapi manfaatnya kurang. Rungokno jaman mantuk dok. Banyak orang berumur singkat namun padat manfaat. Rungokno temenan iki bahasa ini, Pak. Awas barang tiruan ya. Kula wau ngrungokno ceramah nduk radio persis niru kula. Cuma kualak-kualik ya Kira-kira ngrungokno gak dicatet, kualak-kualik. Banyak orang berumur panjang namun manfaatnya kurang. Banyak orang berumur singkat tapi padat man Lah dahulu niki sampean tak kei pelajaran untuk membaca sejarah orang besar. Membaca salah satu orang soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa ingin menjadi orang besar yang sering membaca sejarahnya orang besar. Sing ni wong dibajingan, maca sejarahnya e Gampang kalau nak ceramah. Barang siapa ingin menjadi orang besar, yang sering membacanya orang membaca sejarah orang besar. Sebab apa yang dibaca seseorang, Begini loh, akan mempengaruhi sikap mental dan kepribadian orang tersebut. Biyen niku ana komik sing terkenal Koping Ho. Ero aku ndre. Wong kadung seneng komik ya Allah. Tangi turu ya Allah. Tunggale HP ku lho. Ngono wong iku masyaallah turune nggawa ha. Tunggale wong Sumberjo iku. Diceritani ya. Wisuk-wisuk morong. Masya Allah ya, ya Alhamdulillah. Napa bah? Bojo kula sak joge ngaji nang sampean duwe keistimewaan luar biasa. Turune lho raine murup ya. Mosok bangke. Lah kiai gak cukup pinter kudu cerdas. Mosok pa wong nyantri durung suwe muruk ya. <laughs> Engko lagi tahu sekolah, Pak. Tahu sekolah. Tentunya pendekatan-pendekatan logika saya, Masya Allah, tidak bisa diremehkan, Pak. Samen kaya amalan nopo sih bojoku nek turu kok mu? Tak warang ini lho, Pak iku duwe HP ini dulu dipaten. <laughs> Didelok temenan cocok ya Allah Gus kok titis Gus. Lho kiai gue Pak gak cukup pinter kudu jer. <laughs> Dadi bojo iki murup kayak padang itu apa-apa Pak insyaallah mapan dulu HP-ne digawa <laughs> durung dipateni Allah. tadi mau? Allahumma sholli ala Muhammad bisa dilanjut banyak orang berumur singkat namun padat manfaat sejalan dengan pesan suci baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam An Abdullah ibni Busrin anna Arabian kala ya Rasulullah man khairun nas kal man tola umuruhu wa hasuna amalu rawahu Tirmidzi Ada seorang badui badui ku Arab desa, Arab pedesaan. Sampai saiki jewe akeh badui ku. Mulai biyen ana rumor nek wong iku mbeling lunga kaji mesti diwedeni karo tong cok. Budal kaji lho kon. Mrono kon dipangan badui kon. Tak waras budal ya gak mungkin dipangan. Pola awakmu koncone. Sama saya ini batu itu Jawa Barat itu akeh batu. Ada seorang badui berkata, Ya Rasulullah, Iki yae yak nida, ya memanggil. Mulai ana wong marhaban diwaca ya marhaban ya nurul aini niku salah Pak. Marhaban ya nurul aini sebab yae iki yak nida, ya memanggil. Ya Rasulullah. Siapa orang terbaik itu? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Kal mantola umuruhu wahasuna amalu rawat midi. sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalnya rawahu midi. sampean tak dongakno do umure bagus amale niki gak gampang Pak sebab wong nek wis tuwek umure dawa iku biasa balik dari hari cilik mana. Insyaallah wis mangan jadi di Dikandani jadi dilokno. Pak. Nah, sama tak dongakno dawa mulut tapi bagus sama le. Banyak orang berumur panjang namun manfaatnya kurang. Di sisi lain banyak orang berumur singkat namun padat manfaat. Lah dahulu ini tak buka no sekelumit sejarah wong soleh muga-muga ketularan ya. Sak ngajian no situ, sak ngajian no situ. Materi ini dulu ngentek wong wis mateki. Saking kaya materi. Ada orang yang bernama, saya mencatat ke? Al-Imam Al-Alama Abu Zakaria Muhyiddin bin Sarof An-Nawawi. Ad-Dimaski, Damaskus. Yang lazimnya di masyarakat kita disebut Imam Nawawi. Imam Sinten? Ini gak sekedar top pak. Top Marco markotop. Sampai muni bareng. Al-Imam Al-Alama Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi. Beliau hanya berusia 45 tahun. Tapi banyak sekali prestasi dan karya-karya ilmiah beliau. Sering saya katakan, cuma sampai lali. Makna panjang umur bukan ditentukan seberapa lama kita hidup di dunia ini tapi sangat ditentukan seberapa banyak prestasi dan amal soleh yang kita kerjakan. Beliau Imam Nawawi itu umurnya 45 tahun. Tapi prestasi, karya-karya ilmiah yang ditinggalkan banyak sekali. Semasa hidup beliau, Muhammad adalah ulama yang sedikit tidur dan selalu menyibukkan diri dengan menuntut ilmu. Beliau, Masya Allah, sangat sedikit tidur. Lah kula kali sampean monggo tak takoni gak usah dijawab berawaan ya kira-kira melek karo turuwe kata pundi sing wani jawab kayak melek oh ana sing melek tapi 41 <laughs> delok Liverpool serius semasa hidup beliau Imam Nawawi waktunya dicurahkan menuntut ilmu, berdakwah, selalu memberikan pencerahan kepada umat. Menulis kitab, menyebarkan ilmu, ibadah, wirid, puasa, dikir. Sabar atas terpaan badai kehidupan. Kau, ono urip sing gak ono ujian gak ono wong Imam Nawawi wong saleh waline Allah yo ya coba yo gede kok. Keluasan ilmunya pun beliau abadikan dalam sebuah kitab karya-karya sangat fenomenal dan masih terus menjadi kajian utama para ulama. Lebih-lebih di Indonesia khususnya di tanah Jawa. Niki ini tak sebutnya karya Imam Nawawi niki Pak. Subuh durung buyar. Umpama gak ana barokai Allah, gak ngarang, Pak. Umure ge nulis tok lho gak cukup. Saking banyak karya ilmiah beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal gak undat-undat. Sedina iku wau dicalok ditamoni calon dokter telu perguruan tinggi iku beto-beto. Ora sing Jogja. orang itu sing Jakarta. orang itu sing Surabaya. Nulis disertasi lu bingung. Ilmu neake, tapi untuk menuangkan tulisan lu bingung. Tolong Bapak kusali, sampean dalaken kesaktian sampean. Endas kula iki sampean sebel cek iso cair. Budek kula kate nulis iku. Nduk endas iki bak. Tapi gak iso nulis. Tak wara. Ya iki aplikasine penuh. HP <laughs> ku nek aplikasi. akhirnya awak rada ngreges. Tak cak pelayon untuk putsal ini Wis tuku sepatu tak latih Melayu-Melayu. cek cair. Gobloke cek cair. Sebenarnya ya contoh kitab sementara ayo pelayon mbak aku. Sabtu tak latih badminton. Minggu ini nunggang kuda. Hidup ini butuh keseimbangan, Pak. Pak. Bareng mari tajak pelayon. Enteng das kula ya. Iya, gubak-gubak hilang. Iki mana kekencengan, keserusen. Nah, tadi mbun. Sok lali, nek bengi tasbih umetno. PS2 yo manfaatno. Kadang-kadang kadung seneng wiritan tasbih tok diumetno. PS2 gak diumetno. Enggak ada gupe. Enggak ada apa? Lu PS2 kok. Oh, beban ya. PS2 ya, gak paham. Iki masjid eh, Kawani sing paham ya alhamdulillah sing gak paham alhamdulillah. Gue nun coba ae kono takon nopo ya IPS 2 <laughs> Saya itu calon dokter. Wis mari tak korek ngene lho ya tulisane ngene. ini, iki ngene Engko nek dosen pembimbing nyalano. Kok kon rene tak bimbingi dosene. Nek metode penulisan kok ada disalahan. Kok kan rene dosen pembimbingi. Tak jae pertandingan nulis mbak aku. Pak, Kitab-kitab Imam Nawawi sendiri menjadi kitab yang diajarkan di berbagai pondok pesantren seluruh Indonesia. Hingga berskala internasional. Allahumma Muhammad. Ia digelari sebagai muhyiddin yang menghidupkan agama. Namun ia Masya Allah membenci pada julukan gelar itu karena rendah hati. Saking tawadu eh, gak gelem dikai gelar sebagai seorang muhyiddin. Understand? Kadang-kadang kaji nek duntang tonggoy nulisi kaji gak ono, purik gak bobo. Soro dek kaji kepanasan bayar larang antri nih suwe. nak mubalek dundang ceramah jenenge MC-ne iku dia keliru gelare gak disebut. Porek gagal munggah dato eh. Serius sih nek menjenenge mau nyebut. Tepak ngaji bareng gula bicara apa wis cek boleh. Insyaallah tak rangkep engko amplope kan aku bisa ya. Jenengku sebutan sakarepmu wis. Sak penting iku, sing penting kan ini niki. Kok kon sebut jenenge dawa tapi gak ngono nih. ya, kon undang maneh wis tak wara geger kula ora kok. Oh, no, uang jeluk dihargai. Penyebutan nama itu bener, gelar itu komplit. Anak gelar wah wah wah kela, waktu nintek apa. Jadi Imam Nawawi di eh, gelar Muhyiddin ini buatin kerso. Apa? Karena tawadu'e. Sebagai se, sebagai ulama yang sangat rendah hati. Di antara karya Imam Nawawi al-adkar. Riyadus sholihin. Arba'in Nawawi. Sebagian mawon pak. Minhaj Sarah Sokhe Muslim. Majmu Sarul Muhaddab. Dan lain-lain. Umpama mboten enten barokah, ya cepet ya. Umure digawe nulis tok gak ngarang, gak cukup. Understand? Gak ngarang, gak nulis dan mboten cukup umure. Karena umurnya 45 karya ilmiahnya ilmiahnya sangat banyak sekali. Lah kadang-kadang di Indonesia gelare wake gak duwe karya ilmiah. Mbah, tuku nduk mall. Gelare tuku Biyen niku ana perguruan tinggi untuk Jawa Timur nek jenenge mau nyebut. Iku mahasiswa 50 tapi nek wisuda 2000. Iki menungso tak campur jin. <laughs> Alhamdulillah ditutup karo menteri kita Pak Nasir tegas ditutup. Jadi mahasiswa iku seket, tapi nek wisuda rong Terus Pak kata sebut Pak. Bareng iku ditutup. Yo akeh sing protes karena banyak orang yang diuntungkan gadis sekolah nemu gelar. Orang dadi camat, dadi iko, dadi kok Ditakoni, ijazah sampean kan palsu. Siapa bilang palsu? Wong yang jual bilang asli. Wong sampean gak ikut beli kok ngarani palsu. Yang beli kan saya, yang jual bilang bahwa ijazah ini ah sing paham alhamdulillah sing gak paham alhamdulillah Wah, dilapurno cak lontong ae arek. ini cak lontong. Jangan menuntut ilmu karena ilmu tidak bersalah. Itu cak lontong ah. Wah, ke bahasa-bahasa cak lontong sing Jangan menuntut ilmu karena ilmu Loh, wong tua iku mantuk-mantuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak. Insyaallah muga-muga anak putu kulan panjenengan insyaallah mendapat percikan keberkahan diangkat karo Allah dikai rezeki ilmu insyaallah seperti Imam Nawawi. Niki makamnya di Nawa. 90 km sebelah selatan Damaskus. Syria. Ini gak jarani wong kula tahu mriko, ping telu kula mriko niku. Punti, Pak. Kampunge jenenge Nawa. Insyaallah. Beberapa kali makamnya dirudal karo ISIS tapi bereset. Hanya didelok iki berarti ya ISIS ya duduk duduk wong Islam, umpama Islam ya duduk wong Ahlussunnah wal Jamaah. Apa? Lho kuburan ya dirusak Ya Allah, beberapa kali ini diroket, dirudal, bereset. Sasarannya gini, kena muat. Nah, ini mulai aman. Insyaallah salah satu insyaallah pegawai kedutaan Indonesia yang ada di Damaskus ini lari Ini mriku lho di wali dijak Situasi situasi gak aman, ya, Mas, lihat-lihat. Nek zaman kula kepin ziarah mereka malih, banyak mereka. Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi sangang bolo kilo di sebelatan Damaskus. Kira-kira Damaskus iku nduk Surabaya. Nawa kampung Imam Nawawi ku Malang kurang atau tidak. Kepanjen lah. Surabaya kepanjen niku insyaallah sangang bolo. Dulu masih aman bagus ya, bareng terjadi perang saudara ini waduh gak karu-karuan. Mudah-mudahan Indonesia aman. Berkah. Selamat. Mulai nana wong-wong ceramah kok kitabnya gambare macan nih, Wong kitab macan, gereng Isi isine meden-meden ya. Cak wong dimusriknya, cak wong dikafirno, cak wong dimurtadno. Iku berarti gambari kitab kitabe gambar Golek noai kitab sing gambari singa. Pak. Pak. Carilah kecintaan Sang Pencipta. Sesungguhnya Allah menjamin akan menanamkan kecintaan terhadapmu di hati ciptaannya. Tahu kuri. Jika engkau sudah dicintai Allah, dia akan membuatmu diterima di bumi. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki usume pilkada iki dirungokno. Sopo sing no pilkada kok ngerti materi dalui dalui ki. Wo oh, hasil kabeh. Gak usah dele foto nih sore pohon, nih masalah nek peteng-peteng kok nelek dia kan genderuwo. Iki Carilah kecintaan sang pencipta. Sesungguhnya Allah menjamin akan menanamkan kecintaan terhadapmu di hati ciptaannya. Jika engkau sudah dicintai Allah, dia akan membuatmu diterima di bumi. Allahumma sholli ala Muhammad. Tulisin loh, nggak keliru loh ya. Oh sing digoleki cintai, dicintai marang tuwa, tua, tuwa, marang tuwamu mati bingung kan? Kadang-kadang durung mati sedruk terus bingung kan Carilah kecintaan Sang Pencipta. Allah Subhanahu Nekak bang Sang Pencipta Allah Subhanahu Sesungguhnya Allah menjamin, Ini loh Masya Allah panjenengan ngangil. gak pengajian wong gak sekolah gak tamat ngangil Pak. Sesungguhnya Allah menjamin, siapa sih jamin? akan menanamkan kecintaan terhadapmu di hati ciptaannya. Jika engkau sudah dicintai Allah, dia akan membuatmu diterima di bumi. Stop, sing paham alhamdulillah, sing gak paham alhamdulillah. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula waca gena-gena muga-muga oleh barokah hadis niki. Wis masih gak paham pokok krungu dawuh Kanjeng Nabi barokah lah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna allah idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Faqal inni uhibbu fulanan fa akhibbahu qal fa yukhibbu jibril summa yunadi bis sama fa yaqul innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yukhibbu ahlus sama' Kal summa yudau lahul qabulu fil ardi rawahu muslim. Luar biasa sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. diterjemahkan apa ditinggal mulai? Dadat. Cekak balik ngaji pegel. Jika Allah mencintai seseorang, koma, koma. aja tulis koma dia fitnah ya. Dia akan memanggil Jibril dan berfirman, Aku mencintai si Fulan. Maka cintailah ia. Jibril pun mencintainya. Selanjutnya Jibril memanggil seluruh penghuni langit dan berkata, Sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Maka cintailah dia. Seluruh penghuni langit pun mencintainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian diturunkanlah untuknya kecintaan penduduk bumi. Rawahu Muslim. Stop. Allahumma salli ala Muhammad. Tak terjemani cara Jawa ya. Allah iku nek wis nyintai wong, muga-muga sampean dicintai Allah. Allah manggil Jibril dan berfirman, siapa yang berfirman? Allah. Kutu cerdasnya Allah ku berfirman. Nek Nabi Insyaallah RT ngomong. <laughs> enggak Pak RT berfirman tak tabok kon. Ya apa yang kayak pengajian sampai ngurusus bahasa Indonesia iki. Sampeyan kudu cerdas. Nek berfirman gak ditakoni sapa? Allah, ngono ya. Nduk Madura iku ana kiai cerdas. Maca Quran diwarak hadis. Keliru, Pak. Ditegur, "Pak Yai, bukan hadis Al-Qur'an. Apalagi kalau itu Al-Qur'an." Hati Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pak Yai, itu bukan hadis, tapi Al-Quran. Apalagi kalau Al-Quran, lebih kuat itu. Paham gak? Nira nabi. Hati wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ngajung Pak Yai. Itu bukan hadis Pak Kiai, itu Al-Quran. Cepat Kiai ini. Apalagi kalau itu Al-Quran. Ngerti aku nih. Lebih kuat itu. Pak, sambil tiga ngaji. Pak, Bile Gusti Allah nyintai wong Iki nglayani sing awam-awam. Allah nimbali Jibril. Allah dawuh, aku mencintai si bulan. Maka cintailah. Cinta ana Jibril iku, sebab aku cinta wong iku. Understand? Lah wong sing perintah Allah eh, wah. Jibril mencintai karena diperintah Wes tak tuntune dituntun ngene juga paham ya wes. Tak gendong eh, tak gendong gak paham tak buyukno temenan. Salah pun Jibril itu wis nimbali seluruh penghuni langit. Dan berkata, Weh, penghuni langit kape penduduk langit. Sesungguhnya Allah mencintai bulan. Bulan itu bisa jenengi sopo, bisa bondet, bisa sopo, pokoknya jenengi wong. Paham mboten? Sesungguhnya Allah mencintai si bulan, maka cintailah dia. Seluruh penghuni langit pun mencintainya. Berarti seluruh penghuni langit, penduduk langit mencintai. Sing Jibril alaihis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kemudian diturunkanlah untuknya kecintaan penduduk bumi. Nek wis Allah mencintai, Jibril mencintai penghuni Allah penghuni langit, penduduk langit mencintai, wah penghuni bumi semua mencintai karena komando Insya Allah satu yang mencintai pertama Allah dua C tiga penduduk langit penduduk bumi ini makmuman lillahi karena Allah menurunkan apa yang diturunkan supaya penduduk bumi mencintai orang yang dicintai Allah, dicintai Jibril dan dicintai penghuni. Understand? Understand? Ah, saya kira lah kira-kira kulo kali sampean ini dicintai Allah apa gak? <laughs> Pak. Sing kudu ditafakuri, kira-kira kula kali sampean dicintai Allah, dicintai Jibril, dicintai penghuni langit napa mboten? Hmm. Yo ayo ngaji bareng-bareng kok didelok lah kan to? Ya apa dicintai Allah? Wong duwe akeh, zakat gak gelem, sedekah gak gelem, infak gak gelem. Melo aliran salim saedi. Ya apa ngaku dicintai Allah? Dicintai Jibril, dicintai penghuni langit, wong tidak mau berbagi kesejahteraan dengan yang lain. Mentinglah jidae. Eh? Mau wedi dikai ya Allah. Keporo dikirim memang, Wah, memeng Masya Allah. Tapi Said gemiten. Nek salaman karo kiai diocok-ocok tok. Lesuk kiai. Insyaallah iki tak terusno materi iki nggo saiki Imam Nawawi meneh sapa. Ku tak critani wong sing loman-loman. Gue triwulan ke depan tak ceritani sejarah wong medit mau medit itu. Cek iso ngambil pelajaran, melok sing ndi engko? Lah ngoten to? Wis dikandani. Memberi itu kaya. Kita ketika kita memberi kepada orang lain, dalam waktu yang sama kita menerima. Wis tak ilustrasi ana wong picek mlaku nduk waktu malam. Lah ngeten to? Tangan tengene nyekel tongkat, tangan kiwae nggawa lam. Digeguyu karo wong sing liwat. Sampeyan iki picek mlaku kok bengi-bengi wis mbah teken gawa Damel napa sampean picek kok nggo lampu iku damel napa? Masih lampune pewadang sampean gak iso ndelok. Ternyata sing picek i jamake Gus Ali, cerdas wonge. Lho sampean iki ya, aki iki picek mataku gak ketok. Masih lampu sing tak gawa pewadang iki gak iso ngrobah picekku, tetep aku gak iso ndelok. Cuma aku duwe keyakinan. Lampu sing padang tak gawa iki sok madangi wong liya. Sing nomor loro nih ada arus balik wong liya gak nabrak aku. Paham napa mboten? Ketika kita memberi dalam waktu yang sama mene Ketika kita menolong orang lain dalam waktu yang sama, kita menolong diri kita sendiri. Ini luar biasa, Pak, sing cerdas. Sing gak paham, embun wong pijak. <laughs> Tangan tengene nggawa <laughs> teken mbos opo maksudnya? Pancene gak cerdas. Pak. Lah sing geguyu manyen wong gak cerdas. Sing geguyu wong pijak nggak lampu manyen gak cerdas. Umpama buku mau delok sampulnya saja tidak perlu tahu isinya lah kan entah. Iki kayak pengajian yang gerapak iki ae. Larang iki. Tak tungakno cerdas. Muka-muka muga saya mencintai Allah dicintai Jibril, dicintai penghuni langit. Insya Allah nek ngono Allah nurunno nurunno apa tine ciptaane ku dikrentekno nyintai sampean. Yang menggerakkan adalah Allah. Iku wong apik, iku wong apik, iku wong apik. Dadi gak usah pencitraan, gak usah iklan, gak usah no. Nek wangi ya gondone wangi, nek badhek ya Pak. Diterang noa. Wis, tak tetuno jarahe wong sing ide-ide ae kok sampe nangan-nangan nggih. Sekelas beliau Al-Arifillah Al-Maghfurlah. Al-Walid Hadratus Seromo Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan. Nuwun sewu. Cok uang iku ngarani nek iku kekasihne Allah waline Allah. Kejaba wong sing kasut. Kejaba apa? Lumba Hamid itu lho gak tau pidato untuk umum. Pak, gak tahu masang iklan untuk majalah untuk koran, gak tahu ono asal buanan di ono rekening. Pelet ada. Sampeyan delok koran koran. Wah. Pelet ada, susu ada. Kami tidak tahu beda untuk umum. Gak tahu menawarkan dirinya, tapi cok wong seneng. Setiap orang mencintai, kejaba wong. Ya melok hadis iki wau paham napa mboten? Sekelas Mbak Ut, Gus Ut Pagerwaja. Ini dek. Mboten tahu Gus Ut lho meneng mboten godhek Lah kon bahan sing ati mung godhek-godhek titik Gus ora cundu apa. Ana wong ati niru Gus Ut jemuan nang masjid Jamek Sidorjo tempat wong sembahyang sae digokoni wong-wonge. Kira-kira dijarne apa digebuk wong sak masjid. Ya tiru deh, gak digebuk sak masjid kon. Sekelasnya mbak, oh tiru nek ono uang duit di Joko, sopeneng. Riko adik niru ngono. Ayo wes. itu, Dadi nek ana uang kok duwe dijogo Mbak Ut saweneng gak ilah, ilang <laughs> Wani kon niru kan, Jemua jange iki nang Masjid Agung Sidoarjo jemuan Pak Mbak Ayu Dicekel satpam mbok gak. Pak. Kayak Jadi uang nek wis dicintai Allah, enggak lagi. Gusti Allah nimbali Jibril. Bril, aku lo cintai kok. Maka cintailah. Ah, sing ngomong Jibril yang penghuni langit. Hei, ini dicintai Allah, aku cintai. Kau cinta? Nggih, siap. Laksanakan. Aja eling banser. <laughs> Dikon mimpin upacara. Laporan, laksanakan. Banser jawab, insya Allah. <laughs> Allahumma sholli ala Muhammad. Jelas ya? Jika Allah mencintai seseorang, Masya Allah, suwe nerjemahnya. Saya nggak cerdas bahasa Indonesia, Pak. Jika Allah mencintai seseorang, dia akan manggil Jibril dan berfirman, aku mencintai si Fulan. Maka cintailah ia. Jibril pun mencintainya. Selanjutnya Jibril memanggil seluruh penghuni langit dan berkata, sesungguhnya Allah mencintai si Fulan. Maka cintailah dia. Seluruh penghuni langit pun mencintainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian diturunkanlah untuknya kecintaan penduduk bumi. Jadi penduduk bumi makmuman lillahi ta'ala kepada penghuni Mulai sampe niki jak solawatan, wiritan. Sing fokus. Sing fokus. Sinyalin nang Allah sing kuat. Mudah-mudahan sampai ini dicintai oleh penghuni langit. Amin. Jangan sampai menjadi orang umum dok bumi tapi tidak dicintai penghuni langit. Paham apa? Ngerti aku nih? Kok pulang ngomong penghuni langit delok manuk menangan. Wis Pak mun. Insyaallah. Diceritani nggih. Wau wow, <laughs> kula didayahi wong masyaallah. Tensi doku didayahi wong lho masyaallah rada juta. Bakul burung nduk mriki lepas larangan. Dengar, kirangan sinten dengan nuwun sewu yai kula niki penggaweane dodol manuk ing pasar larangan nggih wonten apa. Sak dereng kula nyuwun sepunten sing kuwat yai. Terus panjenengan niku nggak ada apa obat kangge urusan burung. Loh. Sampeyan kok aneh. Wong isaken bak, sampeyan bakul burung, kok takon kula obate? Dite tenyai nyai sepunten sing kathah. Sing kula maksud iku burung niki lho. <laughs> Wah, kuwi jawab. Pak, sampean nyono-ono ae kula niku pegel mboten saged tilem pinten-pinten dina kon. Saestu tak jawab. Niki kesalahan sampean. Wong manuk-manuk sing ngono sampean ramut, manuk sampean dhewe gak sampean. Nggih mboten tega, pun nggih niki sampean niki pun. Insyaallah. Insyaallah yai nek niki kasil kula masyaallah badhe ngaos senenan niku lho ya. Ditawari tak kei sampean, tapi tolong sampean bel bojo sampean iki. On napa op? <laughs> Nek ate iki op pun coba-coba niki sampean nombe. Insyaallah sudah mantang-manting sampean. Oh, no mawon, Pak. Hai. Insyaallah manuke ngono niku insyaallah didusi manuke dhewe gak diramut. Tak wae iki nek gak sampean selesekno, omah sampean diobong bojo sampean. Understand? Yes. Un. Ha, tak padhokne sayat ya. Yes. Tak utunane lah. Muga-muga dikai sabar mbek Allah kula. Panjang mulang wong awam kudu sabar, Pak. Sejalan dengan pesan suci Al-Qur'an pada surat Maryam ayat 96. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz A'udhu billahi minasyaitanir rajim Innal ladina amanu wa amilus salihati saya ja'alulahumur rahmanu wudda. Sadaqallahul adim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kelak Allah yang maha pemurah. Akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati sesama hamba-hambanya yang mukmin. Bertakwa dan tetap mengerjakan amal soleh. Ini mengandung arti bahwa setiap orang yang benar-benar beriman dan selalu mengerjakan amal soleh pasti akan mendapat tempat yang baik dalam hati setiap muslim. Walaupun orang yang beriman itu tidak pernah berusaha menarik hati orang lain, namun orang itu pasti tertarik kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngerti dul? Wong iku nek iman temenan. Terus imane iku diwujudno amal soleh. Iku gondone wangi. Wis ngene wis. Gondone bakal dicintai sak padha-padha dulur mukmin. Sapa sing gerakno? Allah Subhanahu Wis sing paham alhamdulillah sing gak paham alhamdulillah. Sama delok wali ini Allah niku. Diterangno. Uripe dirobong wong. Matine dirobong. Badane mati dikubur sik dirobong wong. Padahal gak tahu pencitraan, gak tahu ngomongin aku mati nak yo. Paranono ku yo. Gue kembang. Siramen cek adem nak. Bot. Luar biasa. Kula nek ngene iki omong oh eling dawuh Gustur. Dituturno. Gustur kuwi nek guyon. Nek pesarane wali-wali ku rame. Nduduno nek umat rakyat iku susah. Sampeyan delok sing ngrobong pesarane Gus Ut, iku wong seneng ta wong susah ya? Sing utange akeh Al-Fatihah. Ya kan? Gus, Al-Fatihah. Ya kan? Gele tak delok iku wong susah-susah tok, Pak. Tak takon apa? Waduh. Rawat kula iki. Utang kula niki Anak kula ngrudo, bojo kula mboten patek sabar, mecucu man. Lah tawa kon dene mang tirakat apa melarikan diri. <laughs> Diterangno. Lho kok iso ngono? roto roto kelase wong syariat, kelase wong umum geleme balik nang Allah. Ngenteni digiring pira-pira tekani coba sing kaenak. Wajar maca agung dirobong wong ngampel dirobong wong banyak sing robong sasa. Rata-rata kelas wong umum, kelas wong syariat gelem balik nang Allah ngenteni digiring pira-pira tekani coba sing enak nek dikai jembar detik cenderung lali Gusti kula itu pengaji senenan niku tak titeni banyak pengusaha nek kondisine prima hmm, gak muncul belas tapi nek remek tagihan gak metu-metu mesti ndok ngarepin Wapal aku daftar ke zaman di tulangan biar tahu Allah, masya Allah. Iki mengebela aku untuk Bali. Oh duit-duit ya Enggak ini gak dedek-dedek ya Allah. Solawati kok titik yai. Lari-lari wau kok sewelas. Kulo masih satu mboten nom. Apa remak kulo. <laughs> ya apa senenan iki dunggano dusisi solawati sewu. Kira-kira sampean pisan teko marum ben kapok ya. Mulai melek prinsip kula wirid itu yang penting kualitas bukan kuantitas, bukan jumlahnya tapi istiqomahnya. Understand? Sampean tahu kula critani kula dundang wong soge, wong Banjar Surabaya. Zamane ana pondok, ana ngopian. Senengane wong salat ya, didumi jagung lho, Pak. Dumi jagung. Petang ewu, petang atus, tang puluh papat. Kok kober ngitung uang sing ngono. <laughs> Oleh kula, tak waca pisan tak uncal lo telung atus. Lho Gus, kok ismari lho, Pak. butuh kualitas apa kuantitas? Ya apa Gus itu gambaran ini? Sampeyan iki butuh berlian, apa boto? Nek sampean gak jelas, sampean pilih di berlian rong keret karo batu merah petang linggan. Aku tak pilih berlian lah, iki selawat mang yo ngono, <laughs> Bener gak petang ewu, petang atam, tapi tembus ba coy. Selalu Insyaallah ping pira Gus? Iku mang petang ewu tak unjalno ping telunte. entek. Sing paham alhamdulillah. Sing boten paham alhamdulillah. Sing akeh kan wong-wong pada penekanan jumlah, Pak. Pisan nek sampeyan maca surat ini tapi istiqomah nek mari magrib magrib to Mari subuh hmm, ngene, Pak. Pak. Apa maneh akeh istiqomah, tapi nih akeh kon istiqomah berarti gak iso abot pola ya pulai kula menawa kiai gak mirip wong, waca ping saya tak jelo. Ih, aku takon. Sampeyan ngongon-ngongon tong, sampeyan gak tau maca ngene. Ngono oh, kiai nek engke ijazah wong-wong dihukum iku ono. Tak jelo. Ayo padha kiai ini tak takoni. Sampeyan nggak wong pilitan tak mau naik, sampeyan tahu tahu, Gak tau. Lho, ya coy. Kula nggawe wirid enggak enggak, kelakon jaku macan mari magrib pitu. Nek pitu kan ben sabu ana ngene, gak ono iku sing petite anu sabu, buan kaji siji lah. <laughs> Sampe rangka pitu ah. Set set. Biyen niku kayak sabu, ngono cek cilik SD iku. Ruah. Angka pitu nek dikai sabuk tengah ganteng ya. Iku biyen sapa sing ganteng? Lah ngono iku ana kuwi sih gak iso. Angka apa yang pakai hiasan ada sabuknya? Gak iso saya saiki. Njut-njut cak lontong hari Dadi angka sing disabuki iku angka Nah, engkau lihat diri tak pede Angka apa yang harus dikutangi? Eh, gini kaki kiai, kak itu pak. saestu. Nek referensine mboten kathah mboten. Oh, ana angka sing yo dikutangi kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Bansri penasaran gede. Un surat Maryam ayat 96 niki, Pak. Insyaallah memperjelas, mempertegas supaya sampean iki duwe keyakinan uang iku nek sinyale nang Allah kuat. Nggih? Insyaallah imane kuat, imane diwujud amal soleh. Dicintai Allah, dicintai Jibril, dicintai penghuni langit. Ha, nek wis ngono, Allah nurunno apa? Menggerakkan hati penduduk bumi untuk mencintai orang tersebut. Paham nggih? Pun bisa dilanjut. Nah, sebaliknya sakwang pun. Wa ida abghadu abdan da'a Jibril fayakul inni ubghidu fulanan fa abghidhu. Qal fayubghiduhu Jibril. Summa yunati fi ahli sama Allah yubridu fulanan fa abghiduhu Kal fayubghidunahu summa tudau lahul baghdau fil ardi. Rawahu Muslim. Jika Allah membenci seseorang, dia akan memanggil Jibril dan berfirman, Aku benci kepada si fulan. Maka bencilah ia. Jibril pun membencinya. Setelah itu Jibril memanggil seluruh penghuni langit dan berkata, Sesungguhnya Allah membenci si bulan. Maka bencilah ia oleh kalian semua. Seluruh penghuni langit pun membencinya. Setelah itu diturunkanlah untuknya kebencian di bumi. Rawahu Muslim. Allahumma Muslim ala Muhammad nek sing paham wong sing dicintai mang kari malik tok ngene mboten Betapa indahnya jika kita hidup di bumi ini bisa makan, minum, ngono dan tidur. Sementara di langit Allah memanggil nama kita. Amin. Wis awake sehat, duit nyekel, bojo duwe, anak noto, rezeki lancar, masyaallah. Makan nikmat, tidur nikmat. Waduh. Sementara di langit Allah memanggil nama kita. Aku mencintai bulan, maka cintailah ia oleh kalian semua. Top. Sama tak dungak Panjenengan kula dongakno. Insyaallah awake sehat seger waras. Insyaallah murah sandang pangan. Kesehatan keamanan. Makan enak tidur nyenyak tapi nama sampean di langit dipanggil oleh Allah. Aku mencintai fulan, aku mencintai fulan maka cintailah ia oleh kalian semua. Penduduk bumi moro seneng kabeh nang sampean karena sampean dicintai. Paham? Mulai dijak wiritan. Dijak dekil. Insyaallah dijak ngadep nang Allah, dijak mau selawat sing temenan. Supaya gondoh iku wangi. Lah ngoten sinyale mrono kuat. Nek sinyale kuat, pulsanya penuh nyambung. Bisa dilanjut. Mampu ngikuti jalan berpikir kula niki. Hati buat menawa sampean iko kok gak seneng sampean, iko kok gak seneng sampean. Aja ngilana wangi ke sampean kudu mawas diri. Apa? merana ni kurang, merana ni kurang. Paham napa mboten? Luwe-luwe gak duwe bodho polae oh, akeh. Masyaallah. Nek gak duwe bodho e sing temen lah. Gak usah macem-macem. Wong urip lu kampung ae wong gak tauwe masyaallah, kupinge ditendek. Anake anak itu Sing kating rabi anake lho wedi. Bapakne gendeng. Akeh uang buntu kepada lakune dhewe akeh, Pak. Paham gak? Wong gak duwe sekolah ya gak tamat, donya gak tu potongan gak ganteng, tuku kaos, mburi ditulis Lapendos laki-laki penuh dosa. Anak wedok telu, kate ditakone wong to, aja de aja Apa? Bapak niku bangga sebagai orang yang penuh Saya macam-macam macam-macam Masya Allah. Kati ngombe karo kancane ikune tatapno. Ding. Wis gak usah kakek kaya lah. Wis sak madya ya urip iki ya. Sak madya. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau sahabat Zubair bin Awam. Radiyallahu an berkata, Barang siapa di antara kalian mampu melakukan amal soleh dengan tersembunyi, lakukanlah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadah tersembunyi itu bermacam-macam. Antara lain melestarikan sholat malam meskipun hanya satu rakaat Witir setiap malamnya. Sampean gak usah tak kongkon tahajud. Witir, sholat sekat, abot. Yang penting kualitas bukan kuan. Lakukanlah langsung setelah Isya atau sebelum tidur. Atau sebelum wajar Supaya dicatat di sisi Allah sebagai bagian dari bangun malam. Allahumma sholli ala Muhammad golekne sing enteng-enteng ae sampean cekak melayu teko agama, Pak. Paham nggih? Niki metode ngaji kula. Dene nek mubalek kok pengajian mantep-mantep nerangno siksa kubur. Awas digodon kok bares. Lembut di tangan wae digodho mana Gak wis iku. Tambah melayu kok. Aku gak tau nerangno digodho, gak tau nerangno dicekok lu kok kencing gak. Iku gak tambah api. Umat justru lari dari agama. Pakai sing guri-guri doa. Pak. Sahabat Zubair bin Awam. Dawuh. Barang siapa di antara kalian mampu melakukan amal soleh dengan tersembunyi, lakukanlah. Ibadah tersembunyi itu bermacam-macam. Antara lain melestarikan sholat malam meskipun hanya satu rekaat witir setiap malamnya. Lakukanlah langsung setelah isya atau sebelum tidur. Atau sebelum fajar supaya dicatat di sisi Allah sebagai bagian dari bangun malam. Otot ini Walaupun satu. Menjadi medit. <laughs> Menjadi medit. Wis aku melok sing iku aja kak. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An aliyin kal al witru laisa bi khatmin kasolatikumul maktuba. Walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Innallaha witrun yuhibbul witrah. Fa'autiru ya ahlal Qur'an. Rawahu Tirmidzi. Insyaallah. Ali bin Abi Thalib berkata, Salat witir tidak wajib dan tidak pula seperti salat matuba kalian. Hanya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengerjakannya dan beliau bersabda, Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Karena itu lakukanlah sholat witir wahai pembaca Al-Quran. Rawahu Tirmidhi. Allahumma salli ala Muhammad. Muka-muka saya ngelakoni ya. Muka-muka saya ngelakoni. Contoh lain saliani witir. Banyaklah berdikir kepada Allah. Wis kare bondo, wis kare bondo macam-macam wis cengeng wenteng Ibadah enteng kare bondo ya wis. Wong delok balapan jalan naik kowe bayar. Delok kiai gratis. Delok pedes nang taman safari lu bayar. Delok kiai gratis. Tak pikir-pikir ya Allah larang pedes. Ya. Ayo mene cacaan minggu mana lu nang taman safari ojo bayar. Diburu takak karo satpame kon. Tiga ngaji kiai wis ditutur dalan keselamatan keimangan, mangan. Insyaallah kadang-kadang ngerusak. Sak piring-piringe digawa. Nek lo kanca barokah. Yai lho gak apa-apa kok nyocot. Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya minta dungannya banyak berzikir kepada Allah. Sering saya katakan bahwa bisa itu kalah dengan biasa. Sing sopane kepingin iso dzikir, ya kumpul wong sing seneng dzikir, lha ngoten Nek seneng rasane wong ya kumpul wong sing seneng rasane wong. Seminggu wis lecet sampean. Kepingin tadi uang sing ahli selawat, ya kumpul uang sing ahli selawat. Sesungguhnya tidak ada yang lebih disukai Allah melebihi kita mengingatnya. ya Allah maksudnya. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Darda radhiyallahu an kal kalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min in wa khairul lakum min infaqid dahabi wal warik wa khairul lakum min antal kau aduwakum fadadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qalu bala qal dzikrullahi taala rawahu tirmidzi Allahumma shalli ala Muhammad Tadi dikei Allah ketelitian ana tulisan keliru sedikit nih loh kurang nih loh ana feeling Nek itu kurang. Meneng wae ada lagi kurang tulisannya. Nah Lagi bisa itu kalah dengan Saya ulangi, lupa pakai kaji iki ya. An Abi Darda radhiyallahu ankal kalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arba'iyya fi darajatikum wa khairul lakum infaqid dahabi wal warik wa khairul lakum min antal kau aduwakum fadadribu aknakahum fayadribu aknakakum qalu balakal dzikrullahi taala rawahu tirmidzi diterjemahan apa mboten maukah kutunjukkan amalan yang paling baik paling suci di sisi Sang Maharaja dan paling tinggi di derajat paling tinggi di derajat kalian. Lebih baik bagi kalian daripada emas dan uang. Juga lebih baik bagi kalian daripada bertemu musuh kemudian kalian saling memukul lehernya. Mau jawab para sahabat, apa itu wahai Rasulullah? Rasulullah saw Wasallam bersabda, berzikir mengingat Allah rawahu tirmidhi Allahumma ala Muhammad contoh lain bersedekah sampe tak dongano seneng sedekah nek wis kula ngomong sedekah itu durung mesti rupa dhuwit durung mesti rupa beras gula kopi belum mesti berupa materi rai sing ngajar itu sedekah paham ya Engko sing soge-soge gak gelem sedekah duit mau aja tok goyang, tak sodok kon. <laughs> ya emang nerangno ae. Nek wis aku gak usah ngetokno duwe wes pokoke goyang kuwi. Oh, tak idoni kon. Nah, <laughs> bersedekah ini diam-diam gak diumumno. Bisa-bisa tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak Sesungguhnya bersedekah dengan diam-diam <laughs> meredakan murka Allah. Gusti Allah kalau murka boleh gak murka? Jika sholat fajar, sholoh Abu Bakar terbiasa pergi ke padang pasir. Tinggal di sana sejenak kemudian kembali lagi ke Madinah. Karena penasaran suatu hari Umar diam-diam membuntinnya Abu Bakar setelah sholat fajar. Jadi saya dinabu bakar nek mari sholat fajar metu, Pak. Sayyidina Umar penasaran nanti Abu Bakar. Ternyata setelah diketing itu masuk di sebuah tenda kumuh di tengah padang pasir. Ternyata di situ ada wanita buta, ngeramut anaknya. dibantu nih, didangno, dikai makanan, dianu. Karena pangeran Pak. Didengkek saya di Umar. Lah, apa Bakar. Nek samen tahu dengkek ini kan gak tahu. sih gelek kan dengkek wong gendaan sampean. Insyaallah saking penasaran oh, opo Ternyata Abu Bakar sengaja keluar dari Madinah untuk datang ke sebuah tenda kumuh di tengah padang pasir. Setibanya di sana Umar tersembunyi, singitan yang kepingin ruas ini. Kak melot singitan. Setelah Abu Bakar keluar, metu, Umar masuk ke dalam tenda tersebut. Ternyata di dalam tenda ada seorang wanita tua dan buta bersama seorang bayi kecil. Umar berkata, bertanya kepada wanita buta itu, siapa orang yang datang kepada kalian tadi? Coro coy, sinten sing teko teng samen wau sinten. Ternyata wong jawab polos. Aku tidak tahu. Kula mboten semerap. Yang jelas ia seorang muslim setiap pagi ia datang kemari. Bayang loh. Jadi sing "Eh, iku wong muslim itu. Wong Islam. Kula nggih mboten kenal insyaallah. Tapi benese wong iki rene. Tanya mana Umar, apa yang diperbuat orang yang datang itu? Wanita itu berkata, ia menyapu tempat kami ini. Siapa ini? Mencampur adonan kami. Lah adonan ini berarti melok masak. Gini betul? Insya Allah memeras susu ternak kami lalu pergi. Intine Sayyidina Abu Bakar iki bantu keperluannya wong sing pijak nduk tenda iki. Paham napa mboten? Sambil pergi Umar berkata, wahai mulianya engkau Abu Bakar. Engkau membuat lelah para penggantimu. Siapa yang mampu mengganti kamu wahai Abu Bakar? Membuat lelah penggantimu. Begitu hebatnya amalnya Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah disembunyikan. Masya Allah saking kepinginnya oleh derajat di sisi siji kali kula kali sampean nyokong masjid pisan diumum-umumno sates. Kadang-kadang nyokong masjid sewu jauh barokah fatih kaping pitu bapak nih mbak nih paman nih. Kocik murai sewu ditugel pitu. Diserang karo wong-wong Wahabi sing gak seneng hadiah Fatihah. Masyaallah, wong pateka kok ditum-tumno, lah gak uman. Wong Wahabi lah ngono, kok ditum-tumno wong lah gak uman. Aku nek wong ngomong eling basman. Tanggane iki lho. Kon rene arep apa? Apa-apa? Nek kon apa-apa arep aku gak Mang tak setel banyolan basman. Kon rene arep apa? Apa-apa? Nek kon apa-apa arep aku gak Jarine di rumah nek ngene Abu Bakar sapa sing nututi sing ganteni amalmu sing kaya ngene. Tadi kagum plus heran. Begitu mulianya akhlak mulianya Sayyidina Abu Bakar bantu wong sing kaya ngono gak diumum-umumno. Understand? Kadang-kadang sampean kayak wong paisane diumum-umumno. Kon roa sarung sing digawe saling ngaji. Teko aku iku. Sing syuting wingi lho. Mulai aku gawe ngene iki larang gak ono wong sing aku. Teko aku iku, Dik. Bali kok dikai jas yo gak digawe. Kain. Jas udan yo. Kaget ae. Wis tak dongakno sugih kabeh. Niku materi ini cek uwake Pak waktu ini mboten nutut. Pun kula donganane ke? Sampeyan tak dongakno berkah. Selamat. Seger waras. Kecukupan. Ngajine sing istiqomah ya. Sing istiqomah Allah Nek teko rodok sore, jeding-jeding sing lunyu-lunyu iku dipel ya. Serius iki. Serius dipel, Allah. Ditoto lah sing anu-anu supaya sampean mati sawaya-waye dicelengan. Cepak mati no kuburan murup sinar gak karo. Sapa karo? Oh, iki mono kelakuanmu. Sing pengajian teko sore ngijiki jeding iki lho. Kayak keterangan ngene meneh jeding situ keroyok sampean iki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tughda bil hawaij wa tunalu bir ragaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu bi wajhihil karim wa ala ali wa sahbi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak.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 تنحل به القدر وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب فحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك